محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang azabul qabr wa naimuhu tentang azab kuburan dan e, kenikmatan yang ada pada kuburan bahwasanya seorang tatkala meninggal dunia dicabut ruhnya oleh para malaikat maka dia akan masuk dalam alam barzakh kalau tidak dia diazab maka dia akan mendapatkan kenikmatan barang siapa yang selamat dari azab kubur maka perkara setelah azab kubur lebih mudah baginya dan barang siapa yang tidak selamat dari azab kubur maka perkara dia setelah itu lebih sulit baginya sebagaimana telah kita isyaratkan dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan telah kita jelaskan pula bahwasanya dalil-dalil tentang azab kubur ya, sangatlah banyak sampai dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dalil-dalil yang menjelaskan atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya azab kubur hadis-hadisnya mutawatir. Yang dimaksud dengan hadis-hadisnya mutawatir yaitu diriwayatkan oleh banyak sahabat ya Sepuluh sahabat lebih meriwayatkan tentang adanya adab kubur dengan berbagai macam konteks. Oleh karenanya uh, eh, adab kubur dalil-dalilnya baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadisnya mutawatir. Di antara hadis yang belum sempat kita sebutkan kemarin yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, maron Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan kemudian Nabi mengatakan dua penghuni kubur ini sedang diazab. Dan kedua-duanya diazab bukan pada perkara yang besar. Artinya apa? Sebenarnya menafsirkan artinya dua perkara tersebut sebenarnya bisa ditinggalkan oleh e, mereka sebenarnya bisa meninggalkan perkara ini, perkaranya mudah untuk ditinggalkan tapi mereka menggampangkan. Sehingga mereka melakukan perkara tersebut. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka berdua tidak diazab karena perkara yang besar, tapi perkara yang ringan mudah untuk ditinggalkan namun mereka tidak meninggalkannya, mereka menggampangkannya. Amma ahaduma fakana la yastatiru minal bauli. Adapun yang satu diazab karena tidak bersih tatkala buang air kecil dan telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya wa amatu azabul qabr dan kebanyakan orang yang terkena azab kuburan adalah karena tidak bersih dalam buang air kecil. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun satunya diazab karena dia melakukan namimah. Dia berjalan ke mana-mana dalam rangka untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Maka dua orang ini diazab oleh Allah dalam azab kubur. Thumma akhadha jaridatan ratbatan ratibatan fashaqqaha nisfain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil jaridah yaitu pelepah korma. Kemudian Nabi yang masih basah pelepah korma tersebut. Kemudian Nabi SAW membelah pelepah korma tersebut menjadi dua. Fagharaza kulli wahidatan. Kemudian ditancapkanlah kepada masing-masing kuburan satu pelepah. Jadi pelepah tadi dibagi dua, satunya ditancapkan ke satu kuburan, yang setengahnya lagi ditancapkan di kuburan yang lain. Maka para sahabat mengherankan perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, lima faal tadalik. Wahai Rasulullah, apa yang buat engkau melakukan demikian? Kenapa harus kau tancapkan uh, eh, pelepah korma di atas kuburan yang satu dengan kuburan yang lainnya? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "La'allahu au yukhaffifu anhuma ma ya yaibasa." Semoga dengan ini akan diringankan azab mereka berdua selama pelepah korma tersebut belum kering. Selama pelepah korma tersebut belum belum kering. Ini dalil bahwasanya akan adanya azab kuburan. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua orang dalam sedang dikubur dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan juga diimamkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis yang sahih yang tidak diragukan lagi akan kesahihannya. Namun yang perlu saya ingatkan dalam hadis ini, sebagian orang salah paham ya. karena mengikuti pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya kedua orang tersebut dikurangi azabnya karena pelepah korma tersebut ya. selama masih basah maka akan dikurangi azab kuburnya sehingga banyak orang yang kemudian beristihad ada yang bawa air di kendi taruh di situ ya ada yang menanam pohon di situ biar nggak kering-kering ini ini kesalahan ya. karena yang benar ya tidak ada hubungannya pelepah korma dengan orang itu diazab atau tidak ya tidak ada hubungannya apa fungsi pelepah kurma sehingga bisa mengurangi adab orang tersebut. Yang benar sebagaimana jelasnya masih bagian ulama, itu syafaat dari Nabi SAW. Nabi mendoakan, mendoakan agar mereka berdua dikurangi adabnya. Namun doa Nabi tersebut berlaku sampai pelepah kurma tadi kering. Kalau sudah kering maka e, berakhirlah syafaat Nabi SAW untuk mengurangi siksaan dua orang tersebut. Oleh karenanya hal ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Ini cuma kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia diberitahu ilmu gaib oleh Allah dikabarkan bahwasanya dua orang ini sedang diadab kubur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengabarkan dua orang penghuni kuburan ini sedang diadab. Maka Nabi SAW kemudian mengambil pelapor korma kemudian meletakkan. Artinya apa? Dengan doa Nabi maka dikurangilah adab kuburan dua orang tersebut. Maka tidak perlu kita ikuti, ya, tidak perlu kita ikuti dengan menebarkan bunga sebagaimana orang-orang Hindu. Ini tasabuh dengan orang-orang apa? Hindu yang menebarkan bunga. Kemudian ada yang kalau mayat tenggelam di lautan, ditebarin bunga lagi di lautan. Ya sudah basah kena air laut, tidak perlu di apa namanya, <laughs> ditebarin dengan bunga lagi. Ini tasabuh dengan orang-orang Hindu. Tidak ada faedahnya bunga tersebut. Ya, yang mau kalau mau kita doakan agar dia dikurangi azabnya. Kemudian tatkala kita meletakkan air di kuburan atau kita menanamkan pohon di kuburan, seakan-akan kita menuduh pohon di kubur ini sedang diazab. Iya atau tidak? Nabi SAW kenapa meletakkan uh, eh, pelepah korma? Karena Nabi tahu mereka berdua sedang diazab. Sementara kita tidak tahu. Ini sedang diazab atau tidak. Tahu-tahu kita tanam pohon korma. Oh, ente nuduh dia dia sedang diazab. Maka ente tanam pohon korma. Ya. Oleh karenanya ini adalah kekhususan Nabi SAW. Karenanya tidak diikuti oleh para sahabat setelah itu. Tidak diikuti oleh para sahabat setelah itu. Karenanya kita lihat sekarang kuburan di tanah air kita sering ditanami dengan berbagai macam pepohonan. Karena tidak ada pohon korma, maka tanam pohon-pohon yang lain. Ya. ya. Dan tanaman-tanaman tersebut ternyata ada keyakinan-keyakinan di balik penanaman pohon-pohon tersebut. Saya sendiri lihat ada kendi air, letakkan air di kuburan tersebut. Apa oh, faedahnya? Tidak ada faedahnya. Ini sekedar peringatan bahwasanya yang terpenting bagi kita adalah mendoakan orang yang sudah dikubur ya kalau memang dia diadab oleh Allah maka akan dikurangi adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan kenikmatan agar ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu kita menebarkan bunga atau kita menanamkan apa? E, pohon ya. Kalau ternyata dikurangnya adab tersebut berkaitan dengan basah keringnya pohon, maka Nabi akan tanam pohon korma. Ngapain cuma pelepahnya saja di, diletakkan bakalan kering. Tapi itu bukan berkaitan dengan kering basahnya. Dan apa hubungannya kering basahnya pohon dengan orang di, yang dalam kuburan. Secara logika juga enggak enggak masuk ya. Secara logika juga enggak masuk. Meskipun sebagian ulama menyatakan karena ini sedang bertasbih. Sebagian ulama menyatakan seperti An-Nawawi rahimahullah bahwasanya eh, kedua kelopak korma tersebut sedang bertasbih dan tasbihnya berhenti tatkala sudah kering. Ini juga butuh dalil. Allah menyebutkan ini butuh dalil penerangan seperti ini. Kita tahu lima Nawawi rahimahullah ulama yang besar, ulama yang mulia. Akan tapi pernyataan seperti ini butuh dalil. Kemudian kok tasbih berhenti tatkala sudah kering? Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Semua benda yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Basah atau kering semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya katakan tadi, setelah itu tidak ada para sahabat yang mengikuti Nabi dengan menanamkan pohon di kuburan-kuburan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bahas tentang orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur. Orang-orang yang mengingkari adanya azab azab kubur. E, adanya azab kubur merupakan akidah al-sunnah wal Jamaah. Akidah al-sunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Hasan al Ashari dalam kitabnya Al-Ibana. Dia mengatakan wa ankaratil azab qabr. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang mendewakan akal, mendewakan akal, ya. mereka mengingkari adanya azab kubur. روي عن النبي Nabi sallallahu alaihi wasallam min وجوه كثيرة Kata Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, padahal dalil-dalil tentang azab kubur telah diriwayatkan dengan banyak sisi. Artinya banyak sahabat yang meriwayatkan dengan berbagai macam model periwayatan. Ada Nabi menyuruh untuk eh, berlindung dari azab kubur, Nabi mengabarkan ada orang sedang diazab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mendengar orang sedang diazab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh berdoa. Banyak model penjelasan tentang adanya azab kubur waruya an ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in dan diriwayatkan adanya azab kubur dari para sahabat para sahabat juga menerima hal ini mereka menceritakan tentang adanya azab kubur karena mereka menerima hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma an ahadin minhum annahu ankarahu dan tidak diriwayatkan dari satu orang sahabat pun yang mengingkari adanya azab kubur wa nafahu wa jahadahu tidak seorang pun yang mengingkari yang menafikan dan menolak adanya azab kubur fawajaba an yakuna ijma'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini menunjukkan ijma' para sahabat akan adanya azab kubur. Ini perkataan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibana. Oleh karenanya Al-Marwazi meriwayatkan dari Abu Abdullah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dia mengatakan azabul qabri haqqun la yang la yunkiruhu illa dhalun aw mudil. Kata Imam Ahmad, azab kubur adalah benar, tidak ada yang mengingkari adanya azab kubur kecuali orang sesat dan menyesatkan kecuali orang sesat dan menyesatkan. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin hingga saat ini. Hingga saat ini kita dapati masih sebagian kelompok ya yang mengingkari adanya azab kubur dengan syubhat-syubhat dengan alasan-alasan yang disebutkan oleh orang-orang Mu'tazilah nenek moyang mereka. Dan kita tahu kulli qaumin waris. Setiap orang ada pewarisnya. Sebagaimana ahlu sunnah ada pewarisnya, ahlu syirik pelaku kesyirikan juga ada pengikutnya sampai sekarang Ahlul bidah juga ada pengikutnya sampai sekarang. Ya. Mu'tazilah juga ada pengikutnya sampai sekarang. Ya. Oleh karenanya eh, apa yang mereka sebutkan syubhat-syubhat untuk menolak adanya adab kubur sungguhnya telah disebutkan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Adapun ahlul bidah dari kalangan Mu'tazilah seperti Abu Abdul Huzail dan juga Al-Marisi, mereka mengingkari adanya adab kubur. Mereka mengatakan, adapun pertanyaan, man rabbuk, kemudian Madinuk, wa man nabiyuk, wa man nabiyuk, siapa rohmu, siapa nabimu dan apa agamamu, ini akan ditanyakan kepada mayat bukan dalam kuburan tetapi baina nafkatain. Kita tahu bahwasanya menjelang hari kiamat nanti akan kita bahas tentang uh, hari kebangkitan. Ada nafkatul ula dan ada nafkatul saniyah. Ma, uh, ma, uh, apa namanya malaikat Israfil meniup kala, sangkakala, kala yang pertama maka semuanya meninggal dunia tatkala itu. Kemudian ada masa antara peniupan pertama dengan peniupan yang kedua. Tatkala peniupan kedua maka faidahum ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون Kemudian ditiupkan kedua kali oleh malaikat Israfil, maka semua mayat akan terbangkitkan. Kata mereka, disitulah terjadi uh, pertanyaan man rabbuk wa man, di, wa man nabiyu madinuk. Itu pun pertanyaan saja, bukan berkaitan tentang azab kubur. Intinya mereka mengingkari adanya azab kubur. Adapun dalih-dalih yang mereka sebutkan tentang pengingkaran adanya adab kubur kata mereka pertama adab kubur tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kata mereka demikian dan ini bantahannya dari dua sisi bantahan pertama dari sisi global bahwasanya e, meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an seandainya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an hanya disebutkan dalam hadis-hadis maka kita tetap beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah ini ut, ini utitul Quran wa mithlahu ma'ahu aku telah diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya yaitu apa? sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala berfirman huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah dialah Allah yang telah mengutus kepada uh, mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya wa yuzakkihim mensucikan mereka wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah dan Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab adalah Al-Quran, Al-Hikmah menurut para ulama adalah sunnah. Jadi Allah menugaskan Nabi untuk mengajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada istri-istri Nabi, "Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Dan ingatlah apa yang dibaca di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah itu Al-Quran wal hikmah. Al-hikmah adalah sunnah. Jadi Allah sebutkan tentang sunnah. Sunnah merupakan hujjah. Allah mengatakan, "Wa ma atakum rasulu Apa yang datang dari Rasulullah SAW maka ambillah. Meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an oleh karenanya banyak akidah-akidah yang tidak disebutkan tidak mesti disebutkan dalam Al-Qur'an. Karena eh, hadis adalah penjelas dari Al-Qur'an dan penyempurna Al-Qur'an kecuali kalau orang-orang ini bermadhab dengan Al-Quraniyun seperti madhab Al-Quraniyun yaitu orang-orang hanya yang percaya kepada Al-Quran dan ini madhab yang batil ya. kalau orang hanya berpegang dengan Al-Quran sementara hadis-hadis dibuang maka dia tidak bisa menjalankan ibadah Allah mengatakan wa aqimus shalah dirikanlah salat bagaimana kita mengerjakan salat tidak dijelaskan dalam Al-Quran berapa salat dalam sehari semalam tidak disebutkan tidak disebutkan waktu-waktunya kapan saja tidak disebutkan tidak disebutkan bagaimana tata caranya, tidak disebutkan. Kalau kita hanya pegang Al-Quran, kemudian kita baca, wa aqimu sholat, dirikan sholat, kita nggak bakalan bisa ngerjakan sholat. Kecuali kalau kita membaca hadis-hadis Nabi. Karena semuanya dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Dari yang membatalkan sholat, kemudian kapan sholatnya, bagaimana tata cara sholatnya, waktu-waktunya kapan saja, berapa rakaatnya, semua dalam hadis Nabi. Haji, haji yang begitu kompleks pelaksanaannya, berapa banyak rangkaian haji tersebut tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran secara detail Allah hanya mengatakan walillahi ala nasi hijjul baiti man ilai sabila. Ya. Allah hanya menyebutkan sebagian rukun tetapi secara detail bagaimana aturannya dari mana ke mana ke mana kemudian apa yang dilakukan maka tidak dijelaskan kecuali dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga zakat, bagaimana cara membayar zakat? Tidak ada nisab-nisabnya dijelaskan, dengan detail kecuali dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengatakan bahwasanya seandainya azab kubur tidak disebutkan dalam Al-Quran, kita tetap beriman kepada azab kubur. Kenapa dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sadiqul masduq dan dia adalah orang yang jujur dan dibenarkan, orang yang benar dan dibenarkan. Apalagi telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, terlalu banyak ayat dalam Al-Quran, kita sebutkan sekitar lima ayat, tujuh ayat. tujuh ayat yang menjelaskan adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan kemarin, ternyata ayat-ayat Al-Quran juga menunjukkan adanya adab kubur, dan ada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya nikmat kubur. Oleh karenanya, perkataan mereka bahwasanya adab kubur tidak disebutkan dalam Al-Quran adalah perkataan yang batil. Ternyata disebut dalam Al-Quran, kalaupun tidak disebut dalam Al-Quran, maka kita tetap beriman dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syubhat mereka yang kedua, mereka mengatakan hadis-hadis ya yang meriwayatkan tentang adanya adab kubur tidak sampai pada derajat mutawatir. Apa itu hadis mutawatir dan apa itu hadis ahad? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan 10 sahabat atau lebih ya. Ada khilaf tentang berapa bilangan tapi sekitar 10 sahabat atau lebih. Kemudian di bawah sahabat tersebut juga banyak tabi'in, kemudian diriwayatkan dengan jumlah yang banyak. Kata mereka ini namanya hadis mutawatir. Dan kita tidak menerima masalah akidah kecuali hadis mutawatir. Adapun Hadis-hadis yang ahad yang hanya diriwayatkan oleh sebagian sahabat tentang akidah, dua sahabat, tiga sahabat, lima sahabat, tujuh sahabat maka kita tidak terima. Tidak ada yang mengungkapkan syubhat seperti ini kecuali orang mu'tazila. Ini asal syubhatnya dari orang mu'tazila yang menggunakan akal mereka sehingga mereka tidak mau beriman hadith, tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang akidah kalau tidak sampai derajat mutawatir. Maka bantahannya akan hal ini dari beberapa sisi. Yang pertama, hal ini menunjukkan kebodohan mereka tentang ilmu hadis. Karena hadis-hadis yang meriwayatkan tentang azab kubur hadisnya mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak sahabat. Dan ini saya ingat uh, bagaimana perkataan juga uh, Al-Qadi Abdul Al-Qadi Abdul Jabbar dalam kitabnya Usulul Khamsah, syara Usulul Khamsah, seorang pemimpin dari Mu'tazila yang punya kitab syara Usulul Khamsah, dia mengingkari tentang uh, adanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang melihat Allah pada hari kiamat kelak hadis-hadisnya ahad bukan mutawatir. Dan ini menunjukkan kegoblokan dia dan kebodohan dia. Kenapa? Karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang melihat Allah pada hari kiamat hadisnya mutawatir, diriwayatkan 20 sahabat lebih. Yang meriwayatkan tentang akan para kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Ini karena kejahilan. Bantahan yang pertama kita katakan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang azab kubur hadis-hadisnya mutawatir. Kemudian yang kedua, kalaupun hadisnya ahad, Terolah yang meriwayatkan cuma dua sahabat. Terolah yang meriwayatkan cuma tiga sahabat. Tetap tetap kita beriman. Tetap kita beriman meskipun yang meriwayatkan tiga sahabat. Oleh karenanya Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan seluruh firqah, seluruh firqah selain Mu'tazilah, seluruh firqah berdalil dengan hadis ahad untuk masalah akidah. Saya ulangi lagi, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh ya misalnya kurang dari sepuluh sahabat. Sembilan sahabat, delapan sahabat. Kata mereka kalau bilangannya cuma sembilan tidak yakin. Mungkin sembilan orang bisa salah. Tapi kalau sepuluh orang kita yakin. Kita bilang kalau sembilan bisa salah, sepuluh juga bisa salah mestinya. Apa bedanya sembilan dengan sepuluh? Apa bedanya tujuh dengan sepuluh? Apalagi para sahabat, apalagi mereka kuat, orang amanah. Tiga saja kita percaya, empat kita percaya. Satu saja kalau meriwayatkan tentang akidah kita percaya. Kenapa sahabat yang meriwayatkan? Selama hadisnya sahih, selama hadisnya sahih. Kata mereka enggak, kalau enggak mutawatir enggak diterima. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah ya membuat pembahasan yang sangat panjang tentang masalah ini, tentang menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Dan dia sebutkan bahwasanya seluruh firqah dalam Islam menerima hadis ahad sebagai akidah. Contohnya seperti beliau sebutkan, contohnya seperti orang-orang Qadariyah. Mereka senantiasa berdalil dengan akidah mereka dengan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ini hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Kemudian juga sabda Nabi khalaqtu ibadiy hunafa fajtalahtum tu an dinihim. Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus jauh dari syirik kemudian disesatkan oleh para syaitan. Hadis ini juga diriwayatkan dijadikan dalil oleh orang Qadariyah untuk menolak takdir dan hadis ini juga hadis ahad. Orang-orang Murji'ah yang mengeluarkan amal dari iman juga berdalil dengan hadis ahad. Sabda Nabi SAW mengkala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Mereka tidak melihat hadis-hadis yang lain. Hadis ini juga hadis ahad. Demikian juga orang-orang khawarij juga berdalil dengan hadis ahad. Seperti hadis Ibabul Muslim "Fusukum wa kitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuh seorang muslim ada kekufuran. Oleh karenanya mereka mengatakan membunuh orang masuk neraka, kafir. Dalilnya sebuah hadis yang hadisnya hadis ahad. Dan demikianlah para firqah, demikian juga seperti orang-orang Rafidhah. Mereka untuk mengkafirkan para sahabat, mereka berdalil dengan hadis yang menurut mereka hadis ahad. Seperti hadis uh, innaka la tadri ma ahdatsu ba'di ba'dak innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kematian wahai Rasulullah oleh karenanya apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya seluruh firqah menerima hadis ahad sebagai akidah kecuali Mu'tazilah dan orang-orang yang terpengaruh dengan Mu'tazilah itu orang-orang yang mendewakan akal mereka. Kemudian para hadirin rahmati Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis mengirim sahabat untuk berdakwah. Nabi Alaihi Wasallam mengirim satu orang sahabat seperti Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW kirim ke Yaman. Ini satu orang yang dikirim. Dan Mu'adz bin Jabal tatkala pergi ke Yaman, dia mendakwakan segalanya, mendakwakan akidah, bahkan usul akidah. Rasulullah SAW mengatakan, Inna kata'ati ahla qawmin ahla kitab. Inna kata'ati qawman ahla kitab. Falyakun awala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, kau akan mendatangi penduduk negeri Yaman dan mereka adalah ahlu kitab, orang-orang Yahudi. Maka jadikanlah dakwah pertama kamu adalah la ilaha illallah. Mu'adz tatkala dikirim oleh Nabi ke Yaman, apa yang diajarkan? Apakah cuma masalah fikih atau diajarkan masalah akidah pertama? Masalah akidah dan dia cuma satu orang. Konsekuensi dari akidahnya orang-orang Mu'tazilah, kalau satu saja yang meriwayatkan tidak bisa diterima masalah akidah, harus sepuluh orang. Oleh karenanya kalau berdakwah harus sepuluh orang berdakwah, tidak boleh satu orang. Dan ini adalah uh, pendapat yang batil, ya. pendapat yang batil yang tidak diikuti oleh firqah-firqah yang lainnya. Ya Allah Subhanahu wa taala dan dalil masalah ini banyak ya kita tidak ingin bahas karena terlalu panjang dalilnya dan para ulama telah membantah mereka dengan banyak sekali dalil. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Mu'tazilah begini, kalau masalah hukum fikih misalnya masalah zakat, masalah salat, masalah salat duha, masalah salat sunat rawatib, enggak apa-apa hadis ahad. Yang meriwayatkan satu sahabat, dua sahabat, tiga sahabat enggak jadi masalah. Tapi kalau masalah keyakinan harus 10 sahabat. Kalau masalah keyakinan harus 10 sahabat. Beda antara hukum fikih dengan masalah akidah. Dan ini dibantah oleh para ulama. Para ulama menjelaskan, seorang tidak mungkin melaksanakan ibadah fikih dengan semangat kecuali karena ada keyakinan. Contohnya masalah hadis uh, eh, solat duha. Hadis solat duha tidak sampai mutawatir hadis yang meriwayatkan tentang solat duha. Tapi kenapa seorang muslim semangat untuk melaksanakan solat duha? Karena yakin dengan janji Allah oleh karenanya hukum fikih tidak mungkin dilepaskan dari keyakinan, nggak mungkin. Setiap hukum fikih yang ditetapkan dengan hadis ahad mengandung keyakinan terhadap akidah. Paham maksud saya? Nggak mungkin seorang uh, semangat misalnya sholat, sholat, sholat sunat rawatib misalnya. Sholat sunat rawatib juga diriwayatkan bukan hadis mutawatir. Hadis Ibnu Umar, hadis Aisyah, ya, rawatib secara lengkap, hadis uh, misalnya dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya namun tidak sampai derajat mutawatir. Namun kaum muslimin melaksanakan sholat rawatib tersebut. Kenapa mereka semangat melaksanakan? Karena mereka yakin dengan janji. Contohnya seperti Ummu Habibah meriwayatkan. Ummu Habibah meriwayatkan. Man sholla fil yawmi wal laylah sintai asyrata rak'atan man sholla sintai asyrata rak'atan fil yawmi wal laylah banallahu bihinna baitan fil jannah. Hadisnya hadis ahad. Kata Ummu Habibah Ramlah radhiyallahu taala mengatakan Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Barang siapa yang sholat 12 rakaat, sholat sunnah, sholat sunnah rawatib, sehari dan semalam, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, istana di surga. Taib sholatnya itu hukum fikih, tapi keyakinan akan dibangun istana di surga, akidah atau bukan? Akidah. Oleh karena tidak mungkin hukum fikih dilepaskan dari akidah, karena seorang melakukan fikih, di balik itu ada keyakinan. Tidak mungkin dia semangat untuk sholat duha kecuali atau sholat rawatib kecuali ada keyakinan. Terlebih-lebih lagi orang-orang mu'tazil akan bingung. Tatkala ternyata di sebagian hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara hukum fikih dengan hukum akidah. Contohnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengabarkan anna Rasulullah sallallahu kana yad'u fi salat. Rasulullah sallallahu berdoa tatkala salat, Allahumma inni bika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kuburan. Ini Rasulullah sallallahu berdoa tatkala salat. Diambil dari hadis ini secara hukum fikih, bolehnya berdoa dengan doa ini tatkala sedang sholat. Secara hukum fikih. Tetapi ternyata isi doanya mengandung akidah. Jadi bagaimana kita memisahkan? Kita mengatakan untuk masalah fikih boleh hadis ahad, akidah nggak boleh. Terus bagaimana di sini penerapannya? Ini masalah hukum fikih. Boleh hadis ahad, Rasulullah berlindung dari azab kubur, tapi ternyata kandungannya berisi tentang akidah. Oleh karenanya para hadirin, bid'ah yang dilakukan oleh orang Mu'tazilah membedakan antara hadis ahad dengan hadis mutawatir dalam masalah akidah bid'ah yang tercela ya bid'ah yang tercela yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat dan tidak pernah diikuti oleh firqah-firqah yang lainnya ini bid'ah cetusannya orang-orang mu'tazilah dalam rangka mereka menolak akidah-akidah alusunnah wal jamaah sampai karena bodohnya mereka ada hadis-hadis yang mutawatir yang meriwayatkan tentang azab kubur hadis yang mutawatir mereka tolak karena mereka tidak tahu ilmu hadis mereka menyangka hadisnya ahad seperti sebagaimana hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat. Hadis-hadisnya mutawatir karena mereka bodoh tentang ilmu hadis, mereka tidak tahu hadis-hadisnya mutawatir kata mereka hadis ahad. Padahal hadisnya muta mutawatir. Kemudian kita katakan sebagaimana penjelasan para ulama di antaranya Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau punya uh, uh, buku khusus tentang masalah ini, hujatul uh, eh, al-Hadis Hujjatun binafsihi fil aqaid wal ahkam. Hadis adalah hujah ya untuk masalah akidah dan hukum. Dia membantah pemikiran Mu'tazilah dengan bantahan yang bagus di antara bantahan beliau. Beliau mengatakan meyakini bahwasanya hadis ahad hanya boleh digunakan untuk masalah fikih dan tidak boleh digunakan untuk masalah akidah, ini juga keyakinan. Saya ulangi. Meyakini bahwasanya hadis ahad hanya boleh digunakan untuk masalah fikih, tidak boleh digunakan untuk masalah akidah juga keyakinan. Iya atau tidak? Ini keyakinan bukan? keyakinan. Kalau begitu mana dalilnya hadis mutawatir yang menyatakan ada keyakinan seperti ini? Maksudnya Syekh Albani terapkanlah kaidahmu kepada kaidahmu. Terapkanlah kaidahmu terhadap kaidahmu. Jadi mereka punya keyakinan, mereka punya akidah, akidahnya orang-orang Mu'tazilah. Hadis ahad hanya bisa dilaksanakan digunakan untuk hadis hukum. Adapun hadis-hadis untuk akidah tidak boleh hadis ahad. Kita katakan ini merupakan keyakinan. Dan sebagaimana kaidah kalian kaya keyakinan harus dibangun di atas dalil mutawatir. Mana dalil mutawatir dari kalian yang menunjukkan akan keyakinan ini? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Jadi terapkanlah kaidah ini kepada diri kalian sebelum kalian terapkan kepada orang lain. Jadi ini sama seperti eh, saya ingat seperti kaidahnya orang-orang liberal yang mengatakan semua kebenaran relatif, tidak ada yang absolut, tidak ada yang pasti. Semuanya relatif. Kita bantah kita mengatakan pernyataanmu juga ini relatif sebagaimana ke, ke, kaedahmu. Paham atau tidak ikhwan? Atau kurang paham? <laughs> Paham insyaallah ya. Inilah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala e, di antara syubat-syubat mereka. Di antara syubat mereka yang terakhir, mereka berada dengan e, kenyataan yang mereka lihat. Kata mereka, kita kalau buka kuburan tidak ada orang sedang diazab dalam kuburan. Tidak ada. Ini dalil bahwasanya tidak ada azab adab kubur. Maka jawabannya dari banyak sisi. Yang pertama para hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang pertama kita mengatakan bahwasanya mengingkari azab kubur berdalil dengan apa yang dilihat ini merupakan bentuk mengkiaskan antara yang goib dengan yang terlihat. Alam barzah adalah alam yang alam barzah adalah alam goib alam tersendiri. Alam barzah alam alam goib alam tersendiri. Tatkala kita melihat ruh disiksa atau jasad disiksa, kita tidak bisa melihat bagaimana ruh disiksa. Sejak awal ruh dikeluarkan dari mayat orang kafir, dia sudah disiksa. Pertama, ruh sendiri kita tidak tahu hakikatnya bagaimana kita melihat ruh disiksa. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Rabbmu. Urusan Rabbku dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Oleh karenanya kalau ada seribu orang kita kumpulkan, suruh jelaskan tentang hakikat ruh, maka akan ada seribu pendapat. Karena mereka tidak tahu bagaimana mereka mengira sesuatu yang mereka tidak tahu. Ruh yang berada di tubuh kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Tatkala dia tidur bagaimana kondisi ruh? Tatkala dalam tubuh kita bagaimana kondisinya? Tatkala dicabut bagaimana tidak ada yang tahu. Dan Allah menyebutkan orang-orang kafir tatkala mereka ditarik nyawa mereka disiksa oleh para malaikat. Kata Allah, "Walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Kalau seandainya engkau melihat tatkala orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang mujrim, mereka sedang dalam sakaratul maut dan malaikat memukul mereka. Malaikat mengatakan akhriju anfusakum, keluarkanlah keluarlah kalian dari jasad-jasad kalian. Disiksa sejak keluar dari jasadnya. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Walau tara yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu الملائكة يضربون adbarahum wa dhuku عذاب الحريق Seandainya engkau melihat tatkala orang-orang kafir dimatikan oleh para malaikat, dipukul wajah-wajah mereka dan dipukul belakang-belakang mereka. Ini ruhnya dipukul namun tidak ada yang lihat. Dan Allah memang tidak akan memperlihatkan. Kalau seandainya tatkala ruh dipukul terlihat maka hilanglah keyakinan terhadap yang gaib. Semua orang akan beriman. Seandainya setiap orang kafir kalau meninggal maka ya keluar asap dari telinganya, kemudian rambutnya jadi tegang seperti orang kena strom. Ya semua orang akan beriman, tidak ada yang menjadi orang kafir. Setiap orang kafir matinya begitu. Dan tidak Allah tidak melihatkan ini masalah gaib. Oleh karenanya apakah kamu hanya beriman kalau kamu melihat? Apakah kamu hanya beriman kalau kamu melihat? Dan ini awal dari alam azab barzah. Jadi kita katakan kemarin bahwasanya alam yang benar disebut adalah alam barzah. Alam barzah yang disebut dalam Al-Qur'an. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Bahwasanya alam barzah. Dan azab kuburan yang pertama kali adalah tatkala dicabutnya nyawa-nyawa orang kafir. Ini mereka tatkala mereka nyawa mereka dicabut, mereka langsung terkena azab kubur disiksa. Makanya Allah mengatakan wan naziati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan kasar. Dengan kasar, dengan kepedihan, dengan kesakitan. Namun kita tidak melihat bagaimana mereka kesakitan. Orang kafir meninggal mungkin ada yang dalam keadaan senyum, mungkin ada yang minum obat penenang, mungkin ada yang ya berbagai macam cara. Tapi ruh mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak mungkin kita mengatakan saya hanya beriman dengan alam kubur kalau saya lihat. Kita bantah mereka, kita mengatakan, kamu ragu dengan keku kekuasaan Allah. Kamu ragu dengan kudratullah. Apakah kamu membatasi kudratullah? Karena seakan-akan mereka membatasi kekuasaan Allah. Mereka hanya mengatakan, Allah hanya mampu memberi azab kubur kalau saya bisa lihat. Seakan-akan demikian. Kalau saya tidak bisa lihat, berarti Allah tidak mampu untuk memberi azab kubur. Dan ini kekufuran seperti ini. Ini kelaziman. Kita tidak mengkafirkan mereka tapi kelaziman dari pernyataan mereka bahwasanya kami tidak beriman kepada azab kubur karena kami buka kuburan kami tidak lihat ada azab. Berarti seakan-akan mereka membatasi kekuasaan Allah, kami hanya beriman dengan azab kuburan kalau kami lihat. Berarti Allah hanya bisa mengazab penghuni kubur kalau dilihat oleh mereka. Kalau tidak tanpa memperlihatkan berarti Allah tidak mampu. Dan kita katakan bahwasanya Eh, menyamakan antara suatu yang goib dengan suatu yang musyahad, suatu yang nampak adalah kias yang sangat batil yang tidak diterima oleh akal sehat. Dan inilah puncak kerusakan banyak orang ahli filsafat mengingkari hal-hal yang goib karena mereka kiaskan dengan yang yang musyahad. Banyak mereka ingkari seperti malaikat kata mereka nggak ada. Itu hanya bisikan-bisikan dalam hati. Banyak. Mereka mengatakan tidak mungkin. Banyak mereka mengatakan nggak mungkin, enggak mungkin, nggak mungkin karena logika mereka enggak bilang nggak mungkin ilmu kita terlalu rendah ya kekuasaan Allah di luar dari apa yang kita ketahui di antaranya juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan mendengarkan suara teriakan penghuni kubur yang tatkala sedang disiksa. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dalam hadis dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Laula alla tadafanu La da'autullah an yusmi aku min adzabil qabr ma asma'u. Kata Nabi SAW, kalau bukan kalian tidak mau saling mengkuburkan, kalau bukan karena kalian tidak mau saling mengkuburkan, saya akan berdoa kepada Allah agar mendengarkan azab kubur sebagaimana yang saya dengar. Nabi SAW bisa dengar. Makanya tadi kita lihat, katakan di awal hadis, kata Nabi SAW, sungguh dua orang ini sedang diazab. Nabi dengar. Nabi mengatakan, kalau kalian mendengar apa yang saya dengar, tidak ada di antara kalian yang mau saling mengkuburkan, nggak, nggak mau. Oleh karenanya azab kubur didengar oleh makhluk yang ada di sekitar kuburan goyro lain kecuali jin dan manusia. Kenapa? Karena makhluk tidak ada taklif, tidak ada pembebanan, tidak ada pembebanan. Tidak ada pembebanan, tidak ada pembebanan apa masuk surga, masuk neraka. Yang ada cuma jin dan manusia. Oleh karenanya dua makhluk ini jin dan manusia tidak mendengar. Tidak mendengar. Kalau seandainya mereka mendengar maka tidak ada namanya beriman kepada yang goib. Semuanya nampak. Kalau begitu tidak ada bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin. Semuanya bisa dengar. Orang kafir semuanya akan masuk Islam kalau begitu. Kalau malaikat kelihatan semuanya orang kafir akan masuk Islam. Kalau bidadari nongol, semua orang sholat tahajud. <laughs> semua orang rajin baca Quran, gak ada yang mau tidak beribadah. Kenapa ingin dapat bidadari? Tapi bidadarinya disembunyikan. Oleh karena kalau semua yang gaib kelihatan, maka tidak ada tidak ada istimewanya antara yang beriman dengan yang gaib dengan yang tidak beriman dengan yang gaib. Para ahli rahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita selesai dari adab kuburan dan juga eh, bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adab kubur, maka pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan yang lain, kita akan bahas tentang al baasu hari kebangkitan. Hari kebangkitan akan tapi tentunya sebelum sebagaimana kebiasaan para ulama sebelum mereka menyampaikan tentang al baasu tentang hari kebangkitan, mereka menyampaikan tentang asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat. Allah membahas tentang asyratus sa'ah, tentang hari tanda-tanda hari kiamat. Bahkan mereka menulis buku-buku yang khusus tentang asyratus sa'ah, buku-buku tebal tentang tanda-tanda hari hari kiamat sejak dahulu hingga sekarang. Dan asyratus sa'ah, ya asyrat adalah jamak dari syarat yang artinya alamat, tanda atau mukaddimah atau sebab-sebab secara bahasa bermakna dengan makna ini. Artinya tanda-tanda hari hari kiamat. Uh, Adapun sa'ah, asrat adalah tanda. Adapun sa'ah ya. Sa'ah dalam bahasa diambil dari dua makna. Maknanya pertama juz'un minal waqt yaitu waktu yang sebentar. Disebutkan sa'ah artinya sebagian dari waktu. Oleh karenanya sebenarnya Allah mengatakan dikatakan dengan as-sa'ah. Sa'ah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Dikatakan dengan as-sa'ah karena hari kiamat terjadi dengan cepat, tidak lama kehancuran alam semesta, kemudian terjadi perubahan, bumi kemudian diganti dengan bumi yang baru, langit diganti dengan langit yang baru, ini prosesnya cepat tidak lama. Oleh karena disebut dengan asa'ah. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan asa'ah disebut artinya al-waqtul hadir, yaitu waktu sekarang. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kapan tiba waktu hadir tersebut tidak ada yang tahu. Ini ilmu yang dikhusus hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi alama sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi dan malaikat Jibril sama-sama tidak tahu kapan hari hari kiamat. Dan di antara hikmahnya Allah atau Nabi SAW mengabarkan tentang adanya tanda-tanda hari kiamat Ya agar mengingatkan kita. Kita ini terhadap di dunia ini terlalu banyak hal yang melalaikan kita. Tatkala kita tahu tentang kabar-kabar hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, kemudian kita lihat tanda-tanda tersebut mulai muncul, maka kita semakin yakin akan adanya hari kiamat. Dan kiamat terdekat adalah kematian kita. Mungkin kita tidak bertemu dengan hari kiamat yang yang di akhir zaman, tetapi kita akan ketemu dengan hari kiamat kita yaitu kematian kita. Oleh karena Allah mengatakan man mata faqad kiamat kiamatuhu. Barang siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Kenapa dia sudah masuk dalam alam lain, alam akhirat. Oleh karena seorang mempersiapkan dirinya tatkala dia melihat tanda-tanda hari kiamat. Kemudian para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi dua. Ada asyratus sa'a sughra, tanda-tanda hari kiamat kecil, dan ada asyaratu sa'a al-kubra, tanda-tanda hari kiamat besar. Dikatakan tanda-tanda hari kiamat kecil ya karena dia hanyalah mukaddimah dan jarak antara munculnya tanda-tanda hari kiamat tersebut dengan tibanya hari kiamat masih jauh. Meskipun ada sebagian tanda hari kiamat kecil yang bergandengan dengan tanda hari kiamat besar, tetapi pada dasarnya tanda-tanda hari kiamat tersebut masih menunjukkan jauhnya terjadinya hari kiamat. Artinya waktunya jauh. Berbeda dengan tanda-tanda hari kiamat besar Tanda-tanda hari kiamat besar berlangsung secara berurutan. Kemudian begitu tiba tanda-tanda hari kiamat besar, maka sebentar lagi akan menjelang tibanya hari kiamat. Oleh karena para ulama tatkala membahas mereka membagi menjadi dua, asyratu sa'a asugra, tanda-tanda hari kiamat kecil, kemudian tanda-tanda hari kiamat yang yang besar. Tanda-tanda hari kiamat besar seperti apa? Seperti keluarnya dajjal, ya. Kemudian turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Kemudian munculnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya api dari Yaman, ya. kemudian uh, matahari terbit dari arah barat, keluarnya hewan yang berbicara kepada manusia, ini tanda-tanda kiamat besar. Kalau sudah muncul tanda-tanda ini, maka sebentar lagi hari hari kiamat. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang asyratu sa'a sugra, tanda-tanda hari kiamat kecil. Insyaallah Allah kalau selesai, Alhamdulillah kalau tidak kita lanjutkan pada pertemuan besok. Sekalian kita membahas tentang asyaratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat besar. Sebelumnya saya ingatkan, bahwasanya tanda-tanda hari kiamat, sebagaimana persangkaan sebagian orang, menyangka bahwasanya tanda-tanda hari kiamat semuanya buruk, itu tidak benar. Dan ini telah ditandih diingatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dia menyebutkan bahwasanya banyak orang menyangka semua tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan tercela, padahal tidak. Di, tanda, di antara tanda-tanda hari kiamat ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Contohnya munculnya Imam Mahdi itu tidak tercela. Keluarnya Dajjal tercela, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa tidak tercela. Contohnya kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, tatawaluna fil bunyan. Mereka meninggikan bangunan. Ini tidak tercela, tidak menjadi masalah meninggikan bangunan. Apa dalilnya melarang seorang bikin bangunan tinggi? ada dalilnya. Ini tidak tercela kecuali kalau maksudnya tatawalun artinya berbangga-banggaan. Ini lain. Berarti sombong menyombong. Ini bangun sekitar 100 tingkat, saya bikin 101 tingkat meskipun beda satu tingkat. <laughs> Dalam rangka untuk sombong-sombongan maka tercelanya dari sisi kesombongan. Adapun membangun bangunan yang tinggi kalau memang diperlukan tidak tercela, tidak jadi masalah. Contohnya kata Imam Nabi rahimahullah seperti seorang lelaki diikuti oleh 40 wanita di akhir zaman nanti. Ini tidak tercela. Kenapa tercela? Apalagi ada di antara tafsiran maksudnya laki tersebut dia mengurusi 40 wanita. Dia membantu mereka. Ini tidak tercela. Oleh karenanya saya perlu ingatkan tidak semua tanda-tanda hari kiamat otomatis hukumnya tercela atau haram. Tetapi di antara tanda-tanda hari kiamat ada yang baik dan ada yang tercela. Kita akan bahas tentang pada malam hari tentang eh, tanda-tanda uh, kiamat sugra. Dan tanda-tanda kiamat sugra tanda-tanda kiamat kecil sangat banyak. Sampai-sampai Syekh Yusuf Al-Wabil dalam kitabnya Asratus Sa'ah menyebutkan ada 75 tanda-tanda kiamat kecil. 75. Ada luput dari dia sebagian tanda-tanda tapi secara umum dia telah menyebutkan 75 tanda-tanda tersebut. Dan tidak mungkin kita akan bahas satu persatu ya. Ini butuh pengajian berhari-hari ya. ya. Akan tapi saya akan bacakan saja poin-poinnya tidak semua tapi saya akan bacakan sebagian besar agar kita mengerti tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut dan saya akan rinci lima tanda hari kiamat di antara 75 tersebut. Di antaranya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tanda hari kiamat kecil. Di antaranya dikuasainya Baitul Maqdis. rebutnya Baitul Maqdis tadi tangan orang-orang Nasara. Ya, ini juga tanda hari kiamat dan telah terjadi. Di antaranya istifadatul mal wal istighnaq anis sadaqah. Banyaknya harta sampai orang tidak ada yang menerima sedekah karena harta di mana-mana. Akan terjadi zaman ini. Entah sudah terjadi atau belum, saya rasa belum terjadi. Tapi akan terjadi tanda-tanda ini harta begitu melimpah ruah sehingga tidak ada yang mau menerima sedekah. Orang bersedekah bingung, mau kasih sedekah sama siapa? Semua orang kaya. Kemudian di antaranya munculnya berbagai macam fitnah. Kemudian di antaranya munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ini juga tanda-tanda apa? Hari kiamat. Dan sudah banyak yang muncul orang-orang bahlul yang mengaku sebagai apa? Nabi. Kemudian diantaranya antaranya amanah, hilangnya amanah. Amanah semakin sulit di mana-mana tidak ada amanah. Makanya sering saya katakan, ya ikhwan, kalau kita bandingkan negara kita Indonesia dibandingkan dengan Arab Saudi, wallahu alam masih lebih kaya negara kita. Masih lebih kaya negara kita dari sisi ya apa namanya sumber alam. Apa saja ada. Tidak usah jauh-jauh, saya aja Irian Jaya, <laughs> di Irian Jaya. Ya. Yang katanya memerdeka, hampir saja saya jadi orang luar negeri, tapi nggak jadi. <laughs> Irian Jaya luar biasa kekayaannya. Mau gas bumi ada, minyak bumi ada, mau ikan ada, ekspor ikan, mau hutan ada, semuanya ada. Lengkap, kayaknya luar biasa, emas, tambang, perak, semuanya ada. Demikian juga tempat-tempat yang lain. Indonesia luar biasa kayaknya. Yang kurang apa? Cuma masalah amanah yang tidak ada. Jujur yang nggak ada itu aja. Jujur yang nggak ada. Korupsi di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Dengan kita hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi negara kita. Dan tidak mungkin kita bisa mulai kecuali dari diri kita kita perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, sehingga tersebar kebaikan nanti belakangan. Tapi kalau kita hanya bisa mencela tanpa ada usaha, apa faedahnya? Ya. Orang mencela kamu, kamu, kamu, ternyata, waktu dia bagian ya, megang jabatan, dia yang korupsi. Mungkin saya katakan negara kita kayanya luar biasa, kurang satu tidak, kurang jujur, itu aja. Kurang jujur. Di antara tanda-tanda hari kiamat diangkatnya ilmu dan tersebarlah kejahilan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyebutkan inna Allah la يقبض العلم intiza'an ولكن بقبض ulama حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. wa adhallu الإمام riwayat Allah tidak mengangkat ilmu dengan mengangkat ilmu sekaligus tapi dengan mematikan para ulama sehingga tatkala tidak ada orang alim ittakhadha nasu ru'usan juhala orang-orang mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin untuk ditanya fasu'ilu mereka orang-orang bodoh ini jadi ulama-ulama karbitan tidak pernah belajar agama tiba-tiba jadi ulama ditanya tentang ilmu fa'aftau bi ghairi ilmin namun mereka berfatwa nekat tanpa ilmu kata Nabi fadhallu wa adhallu maka mereka sesat dan menyesatkan ini kita lihat ulama yang benar-benar ulama ditinggalkan oleh manusia manusia senang dengan ulama yang sesuai dengan hawa nafsu mereka yang bolehkan ini bolehkan anu mereka senang ulama ini hanya mengharamkan mengharamkan aja tinggal aja cari yang ulama yang membolehkan ada alternatif yang bagus ini tanda-tanda hari kiamat di antaranya intisyaru zina wa intisyaru riba. Tersebarnya zina dan tersebarnya riba. Ini juga tanda hari kiamat kecil yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. alaihi wasallam. Di antaranya zuhurul ma'azif wa istihlaluha. Di antaranya adalah tersebarnya alat-alat musik dan penghalalan alat-alat musik. Dan ini perkara yang sangat menakjubkan ikhwan masalah alat musik. Seluruh mazhab, empat mazhab mengharamkan alat musik apalagi mazhab Syafi'i. Keras Imam Syafi'i dalam masalah alat musik. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang mencuri alat musik, ya, maka tidak dipotong tangannya karena sama dengan mencuri babi dan mencuri khamr. Karena babi dan khamr hukumnya haram, dicuri tidak jadi masalah. Tidak perlu dipotong tangannya. Imam dalam kitabnya al Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan barang siapa yang merusak alat musik, ada orang Islam punya alat musik, datang orang Yahudi menghancurkan alat musiknya maka tidak perlu bayar denda. Karena memang dihancurkan, memang dibutuhkan untuk dihancurkan alat musik tersebut. Namun subhanallah alat musik jadi sarana dakwah sekarang. Diharamkan oleh Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari. Dalam Al-Quran diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sekarang menjadi sarana dakwah. Ini benar-benar tanda hari kiamat. Sehingga kalau ada orang yang mengingkari alat musik dikatakan aneh. Bahkan Ali Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar mazhab Syafi'i, memasukkan memainkan alat musik termasuk dari al-kabair, dosa-dosa besar. Dalam kitabnya zawajir Fiktirafil Kabair dia memaksudkan memasukkan main alat musik termasuk dosa besar. Tapi subhanallah tersebar di mana-mana, bahkan para ustadz, para dai ya berdakwah dengan lantunan alat-alat musik. Dan ini saya heran. Mazhab apa yang mereka pakai? Seluruh mazhab mengharamkan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki semuanya mengharamkan alat musik. Ijma ulama dari berbagai mazhab menukil ijma ulama, kesepakatan ulama akan haramnya alat musik akan tapi mereka menghalalkannya. Kemudian di antara tanda hari kiamat kecil adalah banyaknya minum khamar dan penghalalan khamar. Kemudian di antaranya adalah meninggikan bangunan sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Kemudian banyaknya pembunuhan yang tidak wajar. Terjadi pembunuhan di mana-mana. Tidak wajar. Dulu kalau terjadi pembunuhan misalnya di negara sesuatu tiga orang dibunuh, maka hebohlah di berita satu seantero dunia heboh tiga orang dibunuh sekarang seratus dibunuh seribu dibunuh biasa aja karena di mana mana sudah terjadi apa pembunuhan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat di antaranya kata Nabi SAW taqarubuz zaman dekatnya zaman seakan-akan waktu berjalan begitu cepat tiba-tiba sudah ini hari Jumat tiba-tiba sudah Jumat depan lagi tidak terasa seakan-akan sebentar dan ini kita merasakan semuanya hal ini Kemudian di antaranya munculnya kesyirikan. Munculnya pemutusan silaturahmi. Banyak orang memutuskan silaturahmi, ribut antara bapak dengan anak, antara orang dengan omnya dengan tantenya. Ikhwani fillah Allah yakum, ya masih banyak saya tidak mungkin baca satu persatu ya. Masih ada puluhan ya. Intinya ini isyarat bahwasanya sudah banyak muncul tanda-tanda hari kiamat kecil dan kita sudah merasakan. Pada kesempatan bahagia ini saya akan menyebutkan beberapa tanda hari kiamat secara rinci. Ada lima tanda yang ingin saya sebutkan. Yang pertama adalah satu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu dari tanda hari kiamat kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'istu ana wa sa'atu hakadha." Kahatain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus bersama hari kiamat seperti ini. Rasulullah SAW menggandengkan antara sababah ya dan wusta antara jari telunjuk dengan jari tengah Para ulama menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengatakan begini. memisahkan antara jari telunjuk dengan jari manis. Tapi Rasulullah SAW menggandengkan antara jari telunjuk dengan jari e, tengah. Artinya dia adalah Nabi terakhir. Dan tidak akan muncul Nabi yang lain. Karena Nabi adalah Nabi yang terakhir maka setelah itu akan muncul hari kiamat. Tidak ada perantara antara diri dengan hari kiamat, Nabi yang lain. Itu maksudnya bahwasanya Nabi merupakan tanda hari kiamat. Tentunya jarak Nabi dengan hari kiamat jarak yang jauh. Karena kita katakan tadi, tanda-tanda hari kiamat kecil, jaraknya jauh dengan terjadinya hari kiamat. Tanda yang, par, yang par pertama adalah diutusnya Nabi sebagai diutusnya Muhammad SAW sebagai nabi. Dan ini telah dinyatakan oleh para ulama seperti Hasan Al Basri. Beliau mengatakan, bi satu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min asyrati sa'ah." Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang kedua adalah terbelahnya bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu syaqqal qamar." Telah dekat hari kiamat, wan syaqqal qamar dan telah terbelah rembulan. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang terbelahnya rembulan, hadis-hadis yang mutawatir. Disebutkan oleh banyak sahabat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antara para sahabat tersebut, ya ada yang mengatakan hadis ini mutawatir, ada yang mengatakan tidak. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwasanya hadis-hadis tentang terbelahnya rembulan hadis-hadis mutawatir. Karena diriwayatkan oleh sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Huzaifah, Jubair bin Mut'im, Ibnu Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tetapi cukup bagi kita adalah dalam Al-Quran Allah, Allah mengatakan iktarabatis sa'atu wan syakal qamar telah uh, akan tiba hari kiamat dan telah terbelah rembulan disebutkan dalam hadis hal ini terjadi tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat di Mina kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala syakal qamaru ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiqatain rembulan di zaman Nabi SAW terbelah menjadi dua faqala Nabi SAW alaihi maka Nabi SAW mengatakan, lihatlah, rembulan telah terbelah. Dan surat ini, surat apa? Surat Al-Qamar, اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا kata kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka melihat ayat mereka akan mengingkari berpaling dan mereka mengatakan inilah sihir yang diteruskan jadi kata mereka tatkala mereka melihat orang-orang kafir melihat terbelah terbelahnya rembulan jadi sebelum terbelahnya rembulan sudah turun firman Allah, "Wan syakal qamar" akan terbelah rembulan. Kemudian tidak lama kemudian terbelah rembulan terjadi sebagaimana Allah kabarkan. Ini mukjizat. Namun apa kata orang kafir? Allah mengatakan, "Wa iyyaru ayata yu'ridu." Kalau mereka melihat ayat tersebut, mereka berpaling, "Wa yaqulu sihrun mustamir." Kata mereka ini sihir. Sihir yang terus terjadi. Kami senantiasa disihir oleh Muhammad. Setiap ada mukjizat kata mereka sihir. Setiap ada mukjizat kata mereka nabi dukun. Dan nabi dukun tukang sihir. Di antaranya sihir melihat memperlihatkan bulan terbelah menjadi dua. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat Al-Qamar tatkala dalam solat Id, dalam solat, salat Jumat beliau baca tatkala ada perkumpulan para sahabat dia baca surat ini. Dan tidak diriwayatkan bahwasanya orang-orang kafir protes wahai Muhammad katanya kamu dalam suratmu dalam Al-Qur'anmu bahwasanya bulan akan terbelah kok tidak terbelah terbelah mereka tidak pernah protes menunjukkan bahwasanya pernah terjadi di zaman mereka dan orang-orang musyrikin suka protes. Ada ayat sedikit mereka protes ini kok ayatnya seperti ini. Mereka sering protes dalam beberapa hadis disebutkan. Kalau seandainya Allah mengatakan akan terbelah rembulan, ternyata tidak terbelah, maka mereka akan kafir kepada Nabi Muhammad. Mereka kau kau dusta. Namun karena sudah terjadi terbelahnya rembulan, mereka tidak protes apalagi Nabi baca sering baca surat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi di malam hari. Dan waktu terjadinya sebentar tidak lama. Oleh karenanya sebagian orang mengingkari hal ini, mereka mengatakan tidak mungkin terjadi adanya terbelahnya rembulan. Kalau terjadi terbelahnya rembulan, maka akan diriwayatkan oleh orang-orang kafir di belahan bumi yang lain. Kita katakan bahwasanya Allah Maha Kuasa, cukup Nabi menjelaskan atau Allah menyebutkan bulan pernah terbelah maka kita yakini. Dan terjadinya pun di malam hari tatkala orang mungkin dalam keadaan lelap tertidur dan terjadinya cuma sebentar sekejap terbelah kemudian kembali lagi. Tidak lama. Apalagi kemudian ada berita bahwasanya mereka melakukan foto di bulan mereka mendapati ada bekas retakan. Ada bekas retakan dalam jumlah eh, ber berkilo-kilometer. Kata mereka ini tanda bahwasanya pernah terjadi e, pembelahan pada bulan. Yang mengatakan orang kafir yang foto tersebut. Kita katakan ada tanda atau tidak tetap kita beriman. Allah mampu untuk menyambungkan bulan tanpa ada bekasnya sama sekali. Allah mampu. Dan kalau ada bekasnya, alhamdulillah ini menunjukkan bukti bahwasanya bulan pernah terbelah. Di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu antakuna tahiyatul lil ma'rifah. Orang tidak memberi salam kecuali kepada orang yang dia kenal. Kata Nabi SAW, Inna min asyrati sa'ah, di, tanda, di antara tanda-tanda hari kiamat, An yusallima rajulu ala rajuli la yusallimu alaihi lalil ma'rifah. Di antara tanda-tanda hari kiamat, seorang menyalami orang lain karena kenal. Kalau nggak kenal tidak dia salami. Dan ini kita rasakan. Kita tidak menyalami kecuali kepada orang yang kenal. Padahal Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya di antara bentuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk tawadhu kepada Allah adalah memberi salam kepada orang yang tidak kita kenal. Meskipun orang itu mungkin lebih rendah daripada kita menurut pandangan manusia, lebih miskin dari kita, ya. Kita beri salam untuk menunjukkan tawaduk kita dan kita ikhlas kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara tanda hari kiamat orang beri salam kepada orang yang dikenal dikenal saja. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan untuk beri salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Dari Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, ana rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayul Islami khair?" Wahai Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Kata Nabi tut'imu ta'am, kau beri makan kepada fakir miskin, wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak kau kenal. Ini di antara Islam yang baik. Ya namun terjadi apa yang telah terjadi. Sekarang kita lihat kita sendiri sering tidak memberi salam kecuali hanya kepada orang yang kita yang kita kenal. Kalau kita nggak kenal kayaknya malas, ngapain beri salam? Kemudian juga mungkin dia tidak balas salam kita. Padahal dianjurkan kita untuk memberi salam kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Yang lebih parah terkadang ada dua orang datang kepada kita atau tiga orang. Dua orang kita kenal, satunya enggak. Kita hanya memberi salam kepada yang dua tersebut, yang satunya yang enggak. Maka yang enggak ini akan ada hal sesuatu masuk dalam hatinya. Kenapa dia tidak beri salam kepada saya? Orang itu kok sombong, akan timbul sesuatu. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menebarkan salam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tadkhulun al jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perkara yang jika kalian kalian lakukan akan kalian saling mencintai? afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat adalah tarku salat tahiyatul masjid, meninggalkan salat tahiyatul masjid. Dan ini sangat banyak orang melakukannya. Di antara bentuk pengagungan terhadap syiar Allah, syariat Allah adalah melaksanakan salat tahiyatul masjid. Dan Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim Allah, fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syariat Allah, maka ini merupakan bentuk dari ketakwaan hati. Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Jemaah murah yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyrati sa'ah an yamurra rajulu fil masjid la yusalli fihi raka'atain." Di antara tanda-tanda hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang melewati masjid dan dia tidak salat dua rakaat. Dalam riwayat, "An yajtaza rajulu bil masjid fala yusalli fihi." Dia melewati nyebrang masjid hanya sebagai tempat nyebrang saja, tidak salat. Dalam riwayat yang lain min asyrati sa'a an tuttakhadhal masajid turuqan. Di antara tanda-tanda hari kiamat masjid dijadikan jalan-jalan. Artinya orang mau sebelah dia lewat masjid tanpa sholat dua rakaat. Orang ini tidak dikatakan dia berdosa, dia hanya makruh melakukan satu yang makruh, tetapi dia tidak berdosa. Hanya Nabi menjelaskan bahwasanya ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat yang seharusnya seorang mengagungkan masjid, kalau tatkala masuk masjid dia sholat dua rakaat. Kemudian yang terakhir uh, adalah di antara tanda-tanda hari kiamat kecil adalah banyaknya perempuan dan sedikitnya lelaki. Dalam hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan la uhadditsannakum hadisan, la yuhadditsukum ahadun ba'di. Kata Anas radhiyallahu anhu, aku akan mengabarkan kepada kalian tentang suatu hadis yang tidak seorang pun akan mengabarkan setelah aku. Ya. Apa hadis tersebut? Kata Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Min asyrati sa'ah an yaqillal ilmu wa yadharul jahal." Di antara tanda-tanda hari kiamat akan sedikit ilmu dan banyaknya kebodohan. Wa yadharul zina dan akan muncul nampak zina. Wa taksurun nisa dan banyak para wanita, wa yaqillal rijal dan sedikit para lelaki. Hatta yakuna li khamsina imra'atin al-qayyimul wahid. Sampai-sampai untuk 50 wanita ada seorang laki yang mengurusi mereka. Eh, para ulama ada beberapa pendapat tentang hal ini. Kok bisa apa namanya perempuan sampai 50 kemudian lelaki cuma satu? Sudah sudah ada zaman ini atau belum? Berharap ketemu dengan zaman ini. <laughs> di antara ulama menyebutkan di antara sebab sebab kenapa lima, perempuan 50 dalam riwayat 40 wanita, laki-laki cuma satu. Ada yang mengatakan karena terjadi banyak peperangan dan yang biasa berperang para lelaki sehingga banyak para janda banyak para janda sehingga satu orang lelaki karena dia dia baik maka dia pun mengurusi 40 wanita. Dia mengurusi istrinya dan juga mengurusi istri-istri orang-orang yang meninggal, para janda tersebut. Ada yang mengatakan maksudnya satu orang diikuti oleh 40 wanita artinya di akhir zaman ya memang banyak wanita dan laki cuma lelaki cuma sedikit sehingga para wanita 40 tersebut mereka minta ingin dinikahi maka mereka mengejar lelaki tersebut, mereka mengatakan, "Angkihni, angkihni, nikahi aku, nikahi aku." Sementara sang lelaki apa? Kabur, dikejar oleh 40 50 wanita. <laughs> Belum ada zaman sekarang ya? Belum. Ada yang mengatakan bahwasanya di antara maksudnya adalah e, terjadi banyak peperangan sehingga seorang lelaki memiliki banyak budak wanita. Dia punya sampai 40 budak wanita ya, sehingga halal bagi dia untuk dia untuk dia gauli. Namun yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala bahwasanya ini hanyalah sebab tam, uh, hanyalah tanda-tanda hari kiamat tanpa ada sebab peperangan kata Al-Hafidh Ibn Hajar bukan karena peperangan, bukan karena apa-apa, tapi memang demikian Allah menjadikan wanita banyak nanti di akhir zaman. Sehingga kalau orang dilihat di sensus lebih banyak anak wanita daripada anak laki-laki akan datang zaman seperti ini. Sampai-sampai jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah lelaki sampai 50 wanita satu orang lelaki. Kemudian uh, Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah mengatakan ini masuk dengan Al-Qayyimul Wahid 50 orang bagi 50 orang satu pengurus lelaki ini lebih umum kata Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah bahwasanya Al-Qayyim ini yang mengatur perempuan tersebut bisa jadi uh, wanita dia gauli bisa jadi tidak dia gauli yang penting satu laki-laki pegang 50 perempuan dan dia mengatakan uh, sudah ada di zaman kita sebagian raja-raja yang ada di Turki seperti ini di zamannya Imam Al-Qurtubi sekitar abad keberapa abad ke-6 kalau tidak salah ya ada seorang raja atau seorang amir yang menikahi ya banyak wanita lebih dari empat karena kejahilan padahal dia mengaku dia seorang yang muslim ini kita katakan uh, ada juga di Indonesia ya <laughs> bukan cuma di mana Turki ya kita lihat ada seorang yang menikah sembilan wanita dan ini kebodohan karena dalam Islam yang diatur maksimal cuma berapa empat Ya, oleh karenanya di zaman Nabi SAW kalau ada sahabat yang istrinya lebih dari empat, ya maka disuruh cerai yang lainnya hanya empat. Karena secara karena secara uh, logis, secara umum, ya Allah alam bisawab, laki-laki satu masih bisa mengurusi empat, masih bisa membagi cintanya. Tetapi kalau lebih dari empat dia kebingungannya. <laughs> Banyak kalau sepuluh gimana ngaturnya anak-anaknya bagaimana? Ya dia Allah memberi batasan hanya empat kepada uh, setiap Muslim boleh menikahi empat wanita. Dan kita sekarang tidak sedang membahas poligami, tapi kita membahas tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat. Demikianlah para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala kajian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Besok insyaallah kita lanjutkan dengan tanda-tanda kiamat besar. Ya. Beliau bertanya, apakah tahiyatul masjid berlaku juga di masjid Haram? Jawabannya iya, tahiyatul masjid umum berlaku. Ya, ada dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka ra'atain. Jika salah seorang dari masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Masjid Nabawi maupun Masjid Haram. Hanya saja para ulama mengatakan sunnahnya, jika seorang masuk Masjid Haram, maka langsung tawaf jika dia ingin tawaf. Jangan dimulai dengan tahiyatul masjid, dia langsung tawaf. Dia langsung tawaf, setelah itu dia sholat dua rakaat. Karena setiap tawaf ada sholat dua rakaat. Saya ulangi, setiap orang melaksanakan tawaf sunnah, sholat dua rakaat. Ya. Sholat dua rakaat setelah tawaf. Dan tidak ada namanya sa'i sunnah. Banyak saya lihat orang-orang melaksanakan sa'i, dianggap sa'i sunnah pakai baju biasa. Seorang tidak sa'i kecuali pakai yang ihram. Ya, jadi sa'i itu hanya dikerjakan tatkala umrah tatkala haji. Adapun sa'i sunnah enggak ada, yang ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah, salat tawaf, salat dua rakaat. Tetapi jika seorang masuk ke masjid dan dia tidak ingin tawaf atau dia kecapean, dia ingin istirahat dulu, ingin duduk dulu, maka dia salat dua rakaat. Tuafnya nanti saya kecapean sekali atau masih rame. Maka dia duduk dua, sholat dua rakaat baru kemudian duduk. Jadi eh, kata para ulama maksudnya tuaf mengganti sholat tahiyatul masjid artinya bagi orang yang masuk masjid haram dan ingin umroh maka jangan tidak perlu dia sholat tahiyatul masjid langsung aja tawaf dan sholat dua rakaat tapi kalau dia tidak ingin umroh tidak ingin tawaf maka dia sholat tahiyatul masjid Adapun para wanita, ya, apakah dianjurkan mereka sholat di hotel atau sholat di masjid? Kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, لا tamnau ima الله masajid Allah wa buyutuhunna khairun Ya, janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Artinya para wanita sholat di rumah lebih baik daripada di masjid. Ya, karena lebih tertutup, kemudian lebih menjaga kehormatan mereka. Ya, ini hukum asalnya seperti itu. Tetapi jika ada para wanita ingin sholat di masjid maka tidak boleh kita larang karena mungkin dia lebih khusyuk di masjid dia lebih rindu untuk apa namanya mendengar lantunan bacaan imam misalnya ya atau kalau dia di hotel dia cuma ngobrol-ngobrol nggak ada kerjaan tapi kalau dia masjid dia duduk di, di masjid kemudian dia baca Quran maka kita tidak melarang silakan silakan ya terlebih-lebih lagi dia ngapain saya jauh-jauh ke Arab Saudi kemudian sholatnya cuma di hotel apa bedanya saya dengan di rumah <laughs> ya oleh karena kalau dia mau ke masjid jangan kita larang silakan Silakan dengan cuma dengan syarat tidak boleh dia berhias, tidak boleh dia mempercantik tubuh, uh, wajahnya karena akan menimbulkan orang-orang melihat dia. Dia datang ke masjid dalam rangka beribadah bukan untuk berhias. Maka tidak perlu dia pakai macam-macam di wajahnya, kemudian perona pipi, membuat indah pipinya, tidak perlu. Dia datang kemudian dia uh, kemudian dia beribadah di masjid, kemudian balik. Ada lagi yang bertanya? Sebentar, silakan. Assalamualaikum beliau mengatakan ada teman dia yang setiap bertemu udah ketemu di kantor nggak ucap salam, ketemu di lift ucap salam lagi, ketemu di tangga ucap salam lagi, nggak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau kelihatan orang tersebut misalnya nggak suka disalami terus, <laughs> Kita lihat kondisi dan situasi ya. Karena tidak semua orang kenal apa? Sunnah. Hukum asalnya seorang terpisah dari pohon ketemu lagi ucapkan salam. Karena itu doa. Itu doa. Salam itu kan doa semua keselamatan bagimu. Semoga engkau diselamatkan dari berbagai macam kemaksiatan. Semoga engkau diselamatkan dari berbagai macam musibah. Semoga, semoga engkau diselamatkan tatkala di azab kubur, di dalam alam barzah. Semoga engkau diselamatkan tatkala di hari akhirat. Ini salam adalah doa. Maka tidak mengapa seorang mengucapkan salam tatkala ketemu lift. Namun salam dengan hangat, salam dengan ramah. Ya, ada orang cuma salam tapi tidak dilihat wajahnya. Ini salam sombong namanya. Assalamualaikum. Dia hanya sekedar ingin menjalankan sunnah tapi tidak ada raut wajah. Karena tujuan dari salam kata apa kata kata apa apa tadi kata Nabi? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai